Pertanyaan berikutnya, kalau nggak bisa rubah takdir Allah, jadi kalau sakit, pilek, apakah juga harus dibiarkan? Iya. Tidak seperti ini pemahamannya. Ya, jawabannya tidak seperti ini pemahamannya. Ya. Tetapi sakit itu sendiri merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang berusaha untuk sembuh ya, dengan minum obat itu juga merupakan takdir Allah. Tidak lepas semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk sehat, dia berusaha untuk merubah sakitnya menjadi sehat, itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tadawau ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ya. Fa Allah ma zaladaan da'an illa wada'alahu shifa. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kecuali Allah letakkan bersamanya obat atau penawarnya. Iya. Kalau itu dipahami bahwasanya orang berobat itu merubah takdir Allah, tentunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan hamba uh, manusia untuk bertobat uh, ber, berobat. Iya. Nabi SAW mengatakan tadawa ibadallah, ya berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sakit itu adalah merupakan takdir, orang minum obat berusaha untuk sehat itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bukanlah dia merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga kalau misalkan seorang itu masih sehat, ya, dia jangan melakukan hal-hal yang bisa membuatnya sakit. Ya. Atau misalkan di satu uh, kampung atau satu tempat ada wabah penyakit di situ. Ya. Untuk berusaha selamat dari wabah tersebut, jangan dia masuk di kampung itu. Ya. Jangan dia masuk di tempat-tempat yang tersebar wabah penyakit di situ. Iya. Nah, dia tidak mengatakan ah, sudahlah, ini sudah takdir Allah, ya nggak apa-apa saya datangi tempat tersebut tidak ya tetapi dia uh, menyelamatkan diri dari menyelamatkan diri dari penyakit tersebut ya dan perbuatan dia menyelamatkan diri ini itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala ya sehingga ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, kami lari dari takdir Allah dan menuju takdir Allah yang lain itu maksudnya apa? Tidak ada yang bisa lepas semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini beliau katakan ketika beliau menahan pasukan yang sampai memasuki tempat-tempat yang di situ terbar, ter, ter, ter, eh, tersebar wabah penyakit. Iya. Maka seorang mukmin itu mengimani bahwa semua yang dia lakukan dan semua yang menim, tertimpa kepadanya baik sakit maupun sehat dan usahanya untuk bisa sembuh adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin seorang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala padahal catatan-catatan atau ketetapan-ketetapan tentang takdir Allah tersebut dituliskan di dalam kitab Allahul Mahfud yang dia tidak bisa lihat sama sekali. Ya. Apalagi dia berkuasa untuk bisa merubah-rubah catatan tersebut yang Allah telah men men mencatatnya, Allah telah menulisnya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla ayyakhluka samawati wal ard qabla qabla ayyakhluka samawati wal ard bi alfa amin. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ketentuan-ketentuan takdir semua makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Ya. Ini ini tidak mungkin bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia. Taib. Jadi seorang mukmin itu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kebaikan dan keburukan dan kebaikan dan keburukan itu tidak bisa sama sekali dirubah oleh manusia. Taib.